Bagaimana hukumnya kalau kita ikut pemilu dalam rangka memenangkan calon legislatif yang muslim ketika di suatu daerah ada calak-calak yang Nasrani dan muslim. Kalau orang Islam tidak ikut pemilu maka sangat dikhawatirkan yang menang suaranya adalah orang Nasrani atau orang kafir. <clears throat> ini uh, pemilihan daerah ini. Ya. Yeah. pilkada. Masya Allah. Berapa calon calaknya itu? Ada berapa? Ada dua? Tiga atau lebih? Ah, yang real. Umumnya? Umumnya banyak. Alhamdulillah. Antum terjun kepada dunia inti khabat. Sudah dipastikan antum terjun di dalam perkara yang haram. Kata? Yakin? Coba diem. Yakin masuk perkara haram atau spekulasi? Yakin. Antum masuk kepada inti khobat itu antum sudah dipastikan masuk ke dalam kerangka haram pasti. Dalam keadaan yang kamu perjuangkan itu adalah spekulasi. Mungkin ya, mungkin tidak. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas haram, jelas-jelas di, e, diharamkan dalam Islam untuk sesuatu tujuan yang belum jelas? Ada awalan kita bicara kenyataan ya ikhwan, Re realitas saja. Barakallahu fikum. Soal kenyataan. Barakallahu Yang tidak ikut andil dalam pesta rakyat itu tidak ada pengaruhnya dengan yang ikut andil. Suara antum berapa? Tidak banyak. Tidak ada pengaruhnya sama sekali barakallahu dengan apa yang ada yang disebutkan oleh sebagian ulama kita dalam bab ini itu betul-betul kasus yang sangat-sangat kondisional betul-betul sangat-sangat kondisional di mana di sebuah negara itu yang ada hanya dua kandidat satunya muslim satunya kafir Dimana kalau seandainya yang menang itu dari kalangan orang kafir, maka Islam akan ditekan, Islam akan diserang, akan dibantai, akan disudutkan, diintimidasi, dan segala macamnya. Yang namanya dakwah akan ditutup dan segala macamnya oleh penguasa yang kafir tadi. Sangat kondisional sekali. Dalam kondisi yang semacam itu, maka dalam rangka untuk menolak mafsadat yang lebih besar, maka dikerjakan yang lebih kecil dalam kondisi yang semacam itu maka muslim ikut andil memberikan suaranya kepada yang musuh tadi itu untuk memenangkan dia dan supaya jangan sampai orang kafir yang menang dengan harapan ketika yang muslim menang maka hal-hal yang dikhawatirkan nggak terjadi para kelahiku itu sangat-sangat kondisional para Orang banyak sekarang ini di Indonesia ini dengan kenyataan kita di negeri kita ini yang antum tanyakan itu tidak real Barakallahu fikum. Antum tidak ikut apa-apa. Ya gak ada gak ada apa namanya gelombangnya yang tidak ada e, anginnya yang tidak ada halilintarnya. Dia biasa-biasa aja kan. Barakallahu fikum. <clears throat> Sehingga tetap tidak ikut andil dalam pesta rakyat barakallahu fikum. Apa nasihat untuk kami yang ingin menikah? tapi masih ingin belajar apakah bisa digabungkan Masya Allah Masya Allah Barakallahu fikum Talabul ilmi ibadah Zuwaj menikah juga ibadah Barakallahu fikum Sama-sama ibadah sehingga sangat mungkin digabungkan antara dua ibadah. Barakallahu namun ini kembali pada masing-masing orangnya. Ada seseorang yang betul-betul memang sudah sampai tensinya sudah mentok. <laughs> Tidak mungkin diturunkan lagi tensinya ini. Sudah puasa, nggak cuma ayam ulbit. Senin Kemis gak mempan. Puasa Daud gak mempan sudah melaksanakan tindakan yang sangat positif, ya olahraga, ya usaha, sibuk dengan belajar dan segala macamnya, tidak juga bisa. Betul-betul sudah sampai di pelafon. Mentok di pelafon itu. Tensinya itu ya, Kondisi yang demikian menunjukkan dia dikhawatirkan akan terjatuh pada perkara-perkara yang haram kalau nggak segera menikah maka dalam kondisi yang demikian wajib bagi dia untuk menikah. Wajib bagi dia untuk menikah dan dia cari wanita yang salihah atau laki-laki yang saleh yang dengan kesalehan masing-masingnya akan meneruskan perjuangan mereka berdua talabul ilm menimba ilmu agama sambil mengamalkannya dalam rumah tangga. Ada yang mendekati plafon tapi masih bisa diredam. Di bawah puasa hilang. Nah, di bawah olahraga hilang. Disebutkan dengan menghafal hilang. Lagi ngelamun muncul. Nah, diredam lagi terus begitu. Masih begitu diredam. Yang ini punya sunnah. Maka lihat bagaimana kondisi ilmu Anda. Ketika yang yang antum pelajari, ilmu yang kamu pelajari, ilmu-ilmu yang sangat penting yang itu merupakan fardu ain bagi antum untuk mengetahuinya. Dulu kan ilmunya dulu, baru kemudian nikahnya. Dikarenakan nikahnya masih sunnah. Kayak itu? Barakallahu Naam. Wahakala. Itu semua tergantung kondisinya masing-masing. Barakallahu Intinya yang namanya nikah tidak menghalangi orang untuk belajar loh. Yang hadir sekarang ini loh, banyak sudah nikah. Ya apa ya? Banyak. Ya talabul ilmi. Nama halal, Bahkan bisa diamalkan. <coughs> Masya Allah, tabarakallah. Apakah halal kita memakan makanan dari seseorang agar agar mendukung partainya atau tokohnya. Allahul musta'an. Jangan-jangan itu adalah riswa. Hah? Suap. Intinya para al-aula tarkun. Lebih baik ditinggalkan dikarenakan syubhat itu minimalnya para Pemerintah Faman taqas syubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdih barang siapa yang menjauh atau menyelamatkan diri dari syubhat maka sungguh dia telah mensucikan kehormatan tanah agamanya ahsan ditinggalkan apalagi sangat jelas tendensinya sangat tendensius dengan politiknya barakallahu fikum <coughs> wallahu taala alamu bis -sawab. Mau tanya tentang bab waris. Ada sepasang suami istri tidak punya keturunan. Suami istri, eh, sang istri meninggal dunia, meninggalkan suami dua saudara laki-laki, seorang saudara perempuan. Bagi siapakah harta waris dibagikan dan bagaimana pembagiannya? Nah, ditanya dulu wanita yang meninggal tadi itu punya harta apa enggak? entom Punya harta apa enggak? Tahu diem aja, punya apa enggak? Kalau dia nggak punya harta, ya tidak ada warisan. Nah, apa yang mau diwarisi? Dia punya harta, Ustaz. Harta dia pribadi loh ya, bukan bukan harta suami loh ya. Harta suami milik suami. Harta istri milik istri. Yang dibagi harta mayit itu sendiri, bukan hartanya orang lain. <clears throat> Paham Ada harta Ustaz. Baik. Harta yang ada itu kali pertama digunakan untuk mengurus jenazahnya. Untuk kafannya, pemandiannya, segala macamnya, biaya untuk mengetuk kuburan segala macam. Kalau diperlukan biaya, diambilkan dari harta dia. Sudah. Beres. Ada sisa apa enggak? Ada. Nah, kalau enggak ada ya sudah enggak ada, enggak, ada, ada, enggak ada warisan. Ada sisanya. Kalau sisanya ada, maka didahulukan terlebih dahulu. Barakallahu fikum wasiat-wasiatnya. Ada yang mengatakan utang-utangnya. Utangnya ada nggak? Ada. Bereskan dulu dengan harta yang dia punya tadi. Tuntas semuanya sudah. Beres. Halus. Ada siapa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ya sudah enggak ada warisan. Enggak habis. Oh masih ada. Kalau masih ada untuk wasiatnya. Apakah dia punya wasiat untuk selain ahli waris? Kalau ada, tunaikan wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ada. Wasiatnya ditunaikan tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ada dan diserahkan kepada selain ahli waris. Beres semuanya. Apakah ada sisa harta? Ada. Sisa harta itulah yang dibagi. Ingat itu harta sang mayit sendiri, bukan hartanya orang lain. Ketika masih ada harta, maka suami mendapatkan seperdua dari harta yang dia punya. Dikarenakan tidak ada anak walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu wahai, wahai para suami mendapatkan separuh dari peningkan istri kamu ketika istri kamu tidak punya anak. Separuh. Sisanya untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan. Zahir pertanyaan adalah saudara kandung. Nah, gitu ya. Sisanya untuk dua saudara kandung dan satu saudara saudari kandung. Dibagi menjadi lima. Satu saudara kandung yang laki-laki dapat dua bagian. Dikarenakan dia dua orang, dua, dua, empat. Yang perempuan dapat satu bagian, lima. Lidzakari mithlu hawbil yang laki-laki mendapatkan dua bagian dari pihak perempuan. Kalau seandainya hartanya 10 juta, suami mendapatkan separuhnya, didahulukan. Mendapatkan 5 juta. Sisa 5 juta. Ada dua seorang laki-laki, satu perempuan. Satu perempuan satu bagian, laki-laki dua bagian, dibagi 5. Maka yang laki-laki dapat 2 juta, 2 juta, yang perempuan dapat 1 juta. Pembagian didahulukan yang ashabul furuk didahulukan terlebih dahulu orang-orang yang memiliki jatah resmi yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Baru kemudian al asobah Ini kasus uh, apa namanya? Lidzakari mithul hadul musayyid adalah asobah bil ghair. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. <clears throat> Jadi pahami? Jadi ketika ada orang mati itu tidak mesti langsung dibagi warisannya. Lihat dulu ada uangnya, ada harta dia apa enggak ada suami istri. Hartanya harta istri. Iya iya, laki-lakinya dulu dompleng. Hartanya harta istri. Semuanya milik istri. Dia dapatkan dari orang tuanya warisan. Dia kembangkan. Bagus. Suaminya dompleng. Bosa dengkul. Istrinya ikhlas, tidak usah dikasih nafkah, cukup dengan harta istri yang dia punya. Ternyata yang mati laki-lakinya, suaminya yang mati ya sudah dikubur selesai urusan. Tidak ada yang namanya harta warisan dikarenakan tidak punya harta. Harta milik siapa ya kan? Milik istri. Paham Loh kok dia? sampai ya kan? Nah, sehingga yang dibagi adalah harta milik sang mayit. Barakallahu fikum. Jika dilakukan pemilu, boleh tidak bagi kita untuk mendatangi tempat pemilu, namun tidak ikut nyoblos dengan alasan untuk meredam fitnah. Ini tergantung kondisinya masing-masing. Ketika kondisi antum di tempat antum betul-betul ini yang terjadi. Akan menimbulkan fitnah yang sangat besar sekali ketika antum nggak datang. Maka dalam rangka untuk meredam fitnah. Antum datang ke TPS. Tempat pengumpulan suara. Pemungutan suara. Antum datang ke sana. Dan antum tidak nyoblos alias dibikin tidak kelas itu. Enggak, bukan partai, bukan partai putih, bukan partai putih. Ya kan nggak ikut itu aja sudah. Ada kelas itu. Hakata. Sudah. Itu kalau demikian keadaannya akan lebih bagus lagi ketika Anda memberikan penjelasan. Sampaikan kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lura, naik Pak Camat dan segala macamnya terangkan kepada mereka prinsip kita yang mendengar, mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang upah, bukan dalam perkara maksiat. Sampaikan kepada mereka dengan cara yang bagus, prinsip kami dalam pembahasan demokrasi dan segala macamnya secara akal apa adanya. Dan mohon dimaklumi karena kami mengamalkan prinsip agama Islam yang kami yakini. Barakallahu fikum. Insya Allah kalau Anda sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, akan dimaklumi oleh mereka semua dan ya maklumlah ya paling mas fulan gak ada apa apa Assalamualaikum Allah wallahu taala alam bisawab itu lebih bagus sehingga uh, antum akan dimaklumi keadaannya kalau nggak ada kalau tidak ada penjelasan ya sudah antum tiap ada pemilu intikhafat ya sudah ngakali terus terus antum sudah kasih keterangan sudah setiap kali ada intikhafat Ya paling ditempel di rumahnya antum daftar pemilih. Gitu, -gitu aja. Dikasih surat-suratnya. Ya gitu aja. Antum nggak datang ya nggak ada masalah. Nggak bakal ada komentar wala mirip nggak ada. Karena ngerti, Mas Fulan, Mas Fulan dapat ada. Ini ini semata-mata ya sekedar menjalankan tugas sebagai eh, KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, eh, Barakulahikum, formalitas selesai. Hakata. Itu yang kita upayakan di tempat kita Barakulahikum. Sehingga setiap kali ada pemilihan, itu <coughs> langsung setumpuk begitu. Plek. Dijadikan satu, dikasihkan kita. Nih, yang mutazawijun dari Pondok Pesantren Al-Bayyinah. udah kasih. Ada nama saya, saya Agus, Bapak, selamat. Tak sudah. Simpan. Eh, itu aja sudah. Dia nggak datang. Ah, nah, dikarenakan mereka sudah memaklumi dan, dan memahami bagaimana prinsip kita selama ini. Barakallahu fikum. Ya kadang masih ada yang boleh milih anu, anu, anu. Ya, terangkan kembali dengan cara yang bagus. Mohon maaf, bukannya kami benci Bapak atau benci bapak yang lainnya lagi tidak pokoknya kami benci pemerintah tidak kami sebagai masyarakat yang taat dengan penguasa tapi dalam karya ma'ruf dalam karya mubah bukan dalam karya maksiat prinsip kami dalam karya ini adalah demikian demikian sampaikan ayat hadis keterangan uh, yang yang yang mereka fahami akan malu kembali bicaranya bukan karena tendensi politik tapi bicaranya murni agama dan prinsip agama Barakallahu fikum. Naam. Ada yang bertanya apakah seseorang yang ingin berkorban diwajibkan untuk diakikoi terlebih dahulu? Wallahu alam. Sebatas ilmu yang saya ketahui tidak ada hal yang demikian persyaratannya. Akikah itu bab tersendiri, udhiyah bab tersendiri akeka itu adalah tanggung jawabnya orang tua, haknya anak. Sementara udhiyah itu masing-masing orang yang punya kemampuan. <clears throat> Sehingga tidak ada sangkut pautnya barakallahu fikum. Naam, misalkan antum dulu tidak atau belum diakikoi oleh orang tua. Kamu berpendapat akikah itu untuk anak orang yang dewasa sudah tidak ada lagi akikah. Ini satu pendapat. Ya sudah. Sudah lewat masanya ya sudah. Ketika datang waktunya ya, diperbolehkan bagi antum untuk menyembelih korban barat walaupun antum ketika masa kecil dulu belum di akikah. Hada wadih barakallahu fikum. Mungkin ada yang tanya setelah itu. Mana yang lebih didahulukan? Mengakikahi anak atau nyembelih korban? <clears throat> Jawabannya ya, kon? Mana yang dijalukan? Mengakikahi anak atau nyembelih korban? Gimana Pak? Gimana? Sudah ada anaknya, Pak. <clears throat> iya, kalau belum ada anak apa juga koi <clears throat> Misal begini, anak itu lahirnya pada bulan Zulhijjah tanggal 1. Anak lahir tanggal 1 Zulhijjah sunnah akikah itu kan hari ketujuh. Dalam keadaan tiga hari lagi it. Uangnya yang terkumpul cukup untuk beli sapi. Satu ekor kambing anak putrinya ini loh. Satu ekor kambing saja yang dia mampui. Mungkin untuk akikah anak putrinya atau mungkin untuk korban kambing. Dahulukan yang mana? Akekohnya atau kaulhiyahnya? Allah ya nama ya Jadi dilihat kondisinya. Jadi kalau waktu berkorban itu yang paling dekat, Antum nah, punya rezeki uh, di mendekati Zulhijjah sudah. Cukup untuk beli seekor kambing. Anak belum diakui. Maka digunakan terlebih dahulu untuk ulhiyah. Dikarenakan waktunya karib. Akrab. Setelah itu nabung kembali untuk mengakui anak. Barakallahu tapi kalau masih lama Zulhijjahnya sekarang ini nih masih Rabiul Awal ini sekarang ya. Apa Safar? Hah? Safar Rabiul Awal. Rabiul Awal masih lama Zulhijjahnya. Anak lahir. Lihat ada apa kau ngurusi udhiyah itu? Ngurusi akikah dulu. Bereskan kohnya ngumpulkan lagi uang, baru kemudian nanti untuk udhiyah. Barakallahu fikum. Jawabannya bagus, Bapak. Barakallahu fiik atas jawaban tersebut. Hakana. Nah, adapun yang tadi itu gimana ya? Pendekatan akikoh dan ulahiyah. Barakallahu fiikum. Iya. Bagaimana ya? Mendahulukan yang mana ini? Mendahulukan yang mana ini? Alladhi indi wallahu a'lam bisawab Ya, menurut ah, ah, ah, anak pribadi, pendapat saya pribadi, Allah alam. Soal dalam kondisi yang semacam itu, sangat berdekatan antara akikah dan udhiyah. Didahulukan akikahnya dalam rangka untuk mencari keafdolan waktu hari ketujuh akikah kelahiran. Sementara udhiyah yang rajih pendapatnya para ulama pendapat jumhur ulama sunnatun muakkadah tidak wajib sehingga bisa ditunda tahun depan Sementara yang namanya akikah, afbalnya hari ketujuh yang nggak mungkin ditunda pada tahun depan. Wallahu taala alam. Bisawab itu babnya hanya sisi sunnahnya saja atau afdoliyahnya saja. Barakallahu dan sangkut pautnya dengan keabsahan ibadah yang ibadah yang lain. Wallahu taala alam bisawab sudah menunjukkan pukul tiga. Masya Allah pukul 3 sudah. Jam berapa asal? Ayo, ah, iya, kalau tinggal 5 7 menit ya sudah ya. Hah? <laughs> Ada yang lain? Apakah bisa akekah itu digabungkan niatnya dengan udhiyah? Allah a'lam bisawab dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para fokoha yang membolehkan penyatuan niat tidak masuk. Tidak masuk. Barakallahu. Dikarenakan sendiri-sendiri urusannya. Udhiyah itu sebuah amal ibadah kurban dengan ketentuan-ketentuan tertentu pada hewannya. Sementara akikah tidak harus seperti hewan kurban. Yang namanya akikah terkait dengan kelahiran anak. Sementara udhiyah itu betul-betul semata-mata beribadah kepada Allah dengan udhiyah. Sehingga perkara yang, yang, yang sangat berbeda ya Allah. Udhiyah itu boleh sapi, boleh onta, tapi tidak boleh pada akikah. Akikah harus kambing. Udhiyah itu bisa syarikat satu kambing, satu orang dengan sekeluarganya. Yang namanya akikah itu tidak mungkin syarikat untuk 10 anak. Nah gitu ya, satu saja. Sehingga dikarenakan terlalu banyak sisi perbedaan antara keduanya. Barakallahu hukum maka e, dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan bab ini tidak masuk dan tidak bisa digabungkan niatnya. Sehingga udhiyah sendiri, akikah itu sendiri. Sekarang paham ya, Para ulama yang membolehkan kita untuk menggabungkan niat, itu ada persyaratannya. Satu, jenisnya sama. <coughs> Baik, jenis ibadahnya sama. Tujuannya sama untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Yang satu bukan sebagai kobok dan yang lain sebagai adaan.